ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر Kata Nabi SAW, sholat yang lima waktu. Jumat ke Jumat. Ramadan ke Ramadan. Menjadi penghapusan dosa apa yang ada di antara keduanya. Dari Ramadan ke Ramadan menghapuskan. Dari sholat ke sholat menghapuskan batil kabair selama dihindari dosa-dosa besar. Dan ini hadis sahih, mukharrajun fi sahihain. Dikeluarkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Min hadis Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفر هذه لا تكفر هذه farair Berarti ini dalil yang menunjukkan kabair la tukaffiruha hadhil faraid. Tidak terhapus oleh kewajiban-kewajiban tadi. Karena Nabi memberikan syarat. Ramadan ke Ramadan, salat ke salat yang lima waktu akan menghapuskan dosa selama tidak ada dosa besar. Selama tidak ada atau dijauhkan dosa besar. majtuni batil kabair. Kalimat majtuni batil kabair inilah sebagai syahid, sebagai pembuktian dari hadis ini bahwasanya Selama dosa besarnya dihindari, insya Allah dengan salat ke salat, puasa ke puasa akan menjadi penghapusan dosa. Waqad haka Ibnu Atiyah fi tafsirih. Ibnu Atiyah membawakan dalam tafsirnya. Fi makna hadis qaulaini. Dalam makna hadis ada dua pendapat. Ahaduhuma wahakahu an jumhuri ahli sunnah. Salah satunya yang beliau nukil dari kebanyakan ulama ahli sunnah. Jumhur artinya mayoritas ahli sunnah. Anajtinab al-kabair syartun syartun litakfiri hadil faraid. Pendapat jumhur menyatakan mana hadis tadi adalah dijauhkannya dosa-dosa besar adalah syarat terhapusnya atau penghapusan dari kewajiban-kewajiban tadi terhadap dosa-dosa kecil. Fa in lam tujtanab kalau ternyata tidak dihindari dosa-dosa besar, lam tukaffar hadil faraid syai'an bil kulliyah. Berarti tidak jadi penghapusan eh, kewajiban-kewajiban ini sedikit pun secara keseluruhan. Perhatikan maknanya dia akan beda dengan makna kedua. Mana pertama kata jumhur berarti syarat dijauhkannya dosa besar itu syarat dihapuskan dosa kecil. Kalau ada dosa besar, dosa kecilnya nggak kehapus. Itu bukan seperti yang terpahami dosa kecil aja kehapus, dosa besarnya enggak, bukan. Yang pertama bermakna selama dihindari dosa besar, dosa kecilnya akan terhapus. Tetapi kalau dosa besarnya tidak dihindari, dosa kecilnya akan terhapus. Karena menjadi syarat. Syarat terhapusnya dosa kecil adalah dengan dihindarinya dosa besar. Itu mana pertama. Wasani, mana kedua? Annaha tukaffiru saghair mutlaqan. Mana kedua? bahwa salat ke salat, puasa ke puasa, Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa-dosa kecil saja kecuali dosa besar. Berarti bukan syarat, tetapi pembahasan dari Nabi, penjelasan yang dihapus yang kecil aja. Kalau dosa besar tidak. La tukafirul kabair. Tidak menghapuskan dosa-dosa besar. Wa in wujidat. Walaupun ada dosa-dosa besar, maka dosa besar yang tidak terhapus. Yang kecil tetap terhapus. Ini makna kedua. Lakin bisyarti tauba minas sagair. Tetapi harus bertaubat dari dosa-dosa kecil tersebut. Wa adamul israri alaiha. Dengan tidak israr. Karena israr hukumnya lain lagi nanti. Baik, warajjaha hadal qaul wa hakahu 'anil haddad. Dan dirajihkan pendapat kedua ini oleh siapa? Oleh Ibnu Athiyah. Raja hadal qaul dilogikan pendapat yang kedua. Bahwa yang terhapus hanya dosa kecil saja. Tidak dosa besar. Wakahakawan al-hadzab. Dan diriwayatkan demikian dari hadzab. Rahimahullah. Wa qawlu bi syarti tauba min as-saghair wa adam al-israr 'alayha muradu annahu idza asarra 'alayha. Maksudnya bersyarat yaitu taubat dari dosa kecil mungkin kita akan berkata berarti kayak dosa besar harus taubat juga. Bukan itu maksudnya. Maksudnya bukan orang yang terus menerus mengerjakan dosa kecil. Tapi orang yang mengerjakan menyesal, mengerjakan menyesal gitu. Muradu annahu idza asarra 'alaiha. Maksudnya tidak israr. Kalau israr, syarat kabirah. Mengapa syaratnya tidak israr? Karena kalau dia dengan tenang, dengan terus menerus, akhirnya bukan dosa kecil lagi. Jadi dosa besar. Apa kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu? Kata beliau, tidak ada dosa kecil ma'al israr. Wala kabirata ma'al istighfar. Saya ulangi. La saghirata ma'al israr. Wala kabirata ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil. Kalau diiringi dengan israr. Terus menerus. Itu bukan dosa kecil lagi. Dan enggak ada dosa besar. Kalau diiringi dengan استغفار لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار kembali kepada kitab qala wal qaulul awwal alladhi hakahu gharibun adapun pendapat pertama gharib aneh ma'annahu qad hukiya an Abi Bakar Ibn Abdul Aziz Ibn Ja'far min ashabina mithluhu. Walaupun memang dihikayatkan pula dari Abu Bakar Abdul Aziz Ibn, Ibn Ja'far dari sahabat-sahabat kami. Maksud dari mazhab Hambali. Mithlu, seperti itu. Tetapi karena beliau tidak taksub, kata beliau, itu pendapat yang aneh. Pendapat yang pertama. Dan ini juga menunjukkan bahwa fikih syariat tidak dengan demokrasi. Lihat disebutkan tadi, jumhur ahli sunnah. Berarti yang terbanyak dari mayoritas ahli sunnah itu pertama. Tapi kan belum beliau Ibn Rajab pembantahnya mengatakan bahwa itu pendapat yang gharib. Al-qaulul awal ladhi hakahu gharib. ma'anahu qad hukiya walaupun itu diriwayatkan pula dari guruku atau dari masyayikh madhab kami tapi itu aneh. Eh, kalau sampai tidak dihindari besar-besar kemudian besar kecilnya tidak terhapus. Ini aneh. Sebab hadisnya sudah sangat jelas dalam sekian banyak hadis. Salat ke salat menghapuskan dosa. Puasa puasa ke Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa. Bahkan ada disebutkan wudhu dengan berwudhu berguguran dosa-dosanya. Barakallahu fikum. Wa fi sahih Muslim. Di dalam sahih Muslim. Dari Utsman dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam قال ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Nabi SAW bahwa beliau menyatakan tidaklah seseorang Muslim Datang waktu salat yang wajib. Kemudian dia berwudu dengan bagus. Khusyuk dengan mengerjakan khusyuknya. Mengerjakan rukunya dengan baik pula. Bersikap atau salatnya baik, khusyuknya baik, wudunya baik, rukunya baik, maka dia akan menjadi kafaratan, akan menjadi penghapusan lima qablaha terhadap apa yang sebelumnya dari dosa-dosanya. Malam yu'ti kabiratan selama tidak mengerjakan dosa besar. Artinya kalau ada dosa besar tidak terhapus. Wadalika dahra kullah. Dan yang demikian adalah seluruhnya. Sepanjang hidup dia. Ketika dia berwudu, terhapus semuanya. Ini juga sama dalil yang kedua. Tadi dalil pertama dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Wa fi Musnad Imam Imam Ahmad An Salman. Hadis berikutnya adalah Musnad dari Salman. Dari Nabi Alaihi Wasallam. ta'ala anhu. Dari Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qal dia berkata, "La yatatahharu ar-rajulu yani yaum al-jum'ah fayuhsin tuhurahu thumma ya'ti al-jum'ata fayunsita hatta yaqdi al-imamu salatahu." illa kana kaffaratan ma bainahu wa bainal jum'atil muqbilah majtunibatil muqtalah Tidaklah seseorang bersuci, bertohar. Tentunya toharahnya Jumat mandi. Fayusin tuhurahu. Dan dia membaguskan tuhurnya. Kemudian mendatangi Jumat. Kemudian memperhatikan imam sampai selesai salatnya. Kecuali itu sebagai penghapusan. Ma bainahu wa bainal jum'atil muqbilah. Menghapusan antara Jumat dengan Jumat berikutnya. majtuni batil muqattila selama dijauhi maktalah pembunuhan atau dosa besar. Berarti tiga hadis ini hampir semuanya sama, ada syaratnya, atau ada keterangan kecuali dosa besar, kecuali dosa besar, kecuali dosa besar. Wa kharraja an-Nasa'i wa Ibn Hibban wal Hakim min hadits Abi Sa'id wa Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi Hadis yang keempat dikeluarkan oleh Nasa'i wa Ibn Hibban wal Hakim. Jadi hadis Abi Sa'id bin khudri radhiyallahu taala anhu dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam qaal "Walladhi nafsi biyadi demi yang jiwaku ada di tangannya." Ma min 'abdin yusalli shalawatil khams wa yasum Ramadan wa yukhrij az-zakah wa yastanib al-kaba'ir as-sab'a illa futihat lahu abwabul jannah. Thumma qila lahu udkhulu bisalam. Demi yang jiwa ku ada di tangannya. Yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menerjemahkan demi jiwa yang ada di tangan itu keliru. Rasulullah SAW tidak pernah bersumpah dengan nama selain Allah SWT. Jadi bukan bersumpah dengan jiwa. Walaupun kalimatnya waladhi nafsi biadih demi jiwa jiwaku yang ada di tangannya. Bukan, bukan begitu. Demi yang jiwaku ada di tangannya. jadi demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Itu maksudnya. Tidaklah seorang hamba salat as-salawatil khamsi. Salat yang lima waktu. Wa yasumu Ramadan, berpuasa bulan Ramadan. Wa yuqrizu zakat dan mengeluarkan zakatnya. Wa yastanibal kaba'ir saba dan menjauhi dosa-dosa besar yang tujuh. Pembunuhan, zina, syirik, pencurian yang dijuluki dengan as-sab'ul mubiqat. sabul mubiqat illa futihat lahu abwabul jannah. Tidaklah seorang mengerjakan ini semua kecuali akan dibukakan pintu surga. Tumakila lahu. Kemudian dikatakan kepadanya, udkhul bisalam. Masuklah dengan selamat. Berarti terhapus dosa dosa saya. Apa syaratnya? Salawat lima waktu, Ramadan, zakat, dan dijauhi dosa-dosa besar. Wa kharaja al-Imam Ahmad wan Nasa'i min hadis ya Abi Ayub radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu maknahu ayatan. semakna dengan ini. Dan dikeluarkan oleh hakim secara makna juga dari hadis Ubaid ibni Umair dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yurwa diriwayatkan pula min hadis Ibn Umar marfu'an. Kalau sudah ada bahasa yurwa yang dijuluki dengan atau tamrid diriwayatkan biasanya ada kelemahan. Biasanya ada kelemahan. Kalau rawang fulan an fulan, diriwayatkan dari fulan, diriwayat biasanya mantap. Tetapi kalau itu beliau akan mengatakan diriwayatkan. Bahasanya berbeda. Sigohnya itu at akan Wa yurwa konon diriwayatkan pula begitu. Ya, tambah konon supaya terkesan bahwa memang beliau tidak menjadikan sebagai patokan, sebagai pendukung saja. Karena diriwayatkan pula secara marfu dari Ibnu Umar, Yaqulullah Azza wa Jal. Allah berfirman Azza wa Jal. Ibna Adam udhkurni min awalin nahar sa'atan wa min akhirin nahar sa'atan. Aghfir laka ma baina dhalika illa al-kabair. Wahai anak Adam, ingatlah aku di awal siang dan ingatlah aku di akhir siang, niscaya aku akan ampuni di antara keduanya kecuali dosa-dosa besar. Au minha atau engkau bertaubat daripada dosa besar tersebut. Tentunya di sini zikir adalah salat. Bagaimana Allah katakan aqimish salata lidzikri. Aqimish salata lidzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingat. Berarti ingatlah aku, artinya salatlah di awal siang dan salatlah di akhir siang, maka aku akan ampuni antara keduanya selama tidak mengajak dosa besar atau engkau bertaubat daripadanya. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصلوات الخمس كفارة لما بينهن مجتنبة الكبائر. Salat-salat yang lima waktu akan menjadi penghapusan-penghapusan di antara keduanya majtunibal kabair majtunibatil kabair selama dihindari dosa-dosa besar sudah dalil-dalil yang sahih sampai dalil yang kurang sahih habis itu akwal ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud wa Salman demikian pula Salman radhiyallahu taala anhu hafidhu ala hadhihi salawatil khams fa innahunna kaffaratun li hadhihi al-jirah Malam lam tusibul maqtalah. Jagalah salat-salat kalian yang lima waktu. Karena sungguhnya itu semua penghapusan-penghapusan terhadap dosa. Penghapusan-penghapusan terhadap luka-luka. Jirah. Malam tusib al-maqtalah. Selama tidak mengerjakan al-maqtalah. Ini sama lafaznya dengan yang sebelumnya. Masalah kalau letterlessnya maknanya pembunuhan. Allah alam yang masuk muslimnya demikian juga dosa-dosa besar. Hah? Makbarah? Makbalah. Makbalah. Mukbilah kali. Kelihatannya salah. Yang makbalah. Hah? Makbalah. Berarti yang makbalah yang diganti. Kalau Abu Umar lirajulin, atau khaufan nar an tadkhulaha berkata Ibnu Umar kepada seseorang apakah kau takut api neraka Dia takut untuk memasukinya wa tuhibbul jannah dan kau suka surga an tadkhulaha untuk memasukinya qala na'am orang itu menjawab iya tentu qala barra ummak berbaktilah pada ibumu Wallahi la in alanta lahal kalam wa ata'taha الطعام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات. Dijawab oleh Ibn Umar, kalau kau ingin surga dan takut neraka, berbaktilah pada ibumu. Demi Allah, kalau engkau lembutkan ucapanmu kepadanya, kalau engkau beri makan padanya, niscaya engkau akan masuk surga selama dijauhi dosa-dosa besar batil mujibat. Mujibat dosa-dosa yang mengharuskan dia untuk masuk neraka. Wa qala Qatadah, "Innama wa'ada Allahu al-maghfirah liman ijtunibal kaba'ir." Kata Qatadah, seorang tabi'i, muridnya sahabat, Allah menjanjikan ampunan itu bagi mereka-mereka yang menjauhi dosa-dosa besar. Berarti menjanjikan ampunan tadi untuk dosa-dosa yang lainnya. Wadakar lana anna Nabi SAW qal. Juga disebutkan kepada kita bahwa Nabi bersabda. Ijtanibul kabaira wasaddidu wa abshiru. Ini kelemahan juga. Jauhilah dosa-dosa besar dan berlurus-luruslah dan bergembira. Abshiru bergembira. Ada hadis yang mirip dengan ini, sahih, ma'ruf, Istanibu sab'al mubiqat. Hindarilah tujuh yang mubiqat. Yang akan membinasakan. Maksudnya dosa-dosa besar. Wadahaba qawmun. Sekarang pendapat yang kedua seperti ini Tadi pendapat yang pertama. Yang dosa kecil saja yang dihapuskan. Dosa besar tidak. Wadahaba qawmun min ahli hadith wa ghairuhum. Ila anna hadil amal tukaffirul kabair. Beberapa kaum dari ahli hadis dan lainnya berpendapat bahwa amalan tadi ibadah-ibadah tadi menghapuskan dosa-dosa termasuk dosa besar. Di antaranya minhum Ibnu Ibnu Hazm al-Zahiri. Hazm Hazm yang makna yang madhabnya Zahiri. Wa an ana Ibnu Abdul Bar dan beliaulah yang dimaksud oleh Ibnu Abdul Bar dalam bukunya At-Tamhid birraddi alaih ketika beliau membantah yang dimaksud dari bantahan beliau adalah Ibnu Hazm. Wa qala qad kuntu arghabu bi nafsi 'anil kalam fi hadzal bab. Dan sungguhnya aku tadinya enggan untuk berbicara masalah ini. Laula dhalika al qail, kalau saja bukan ucapan dia, maksudnya ucapan Ibnu Hazm. Kalau saja bukan karena ucapan dia, sungguhnya aku enggan berbicara masalah ini. Wa khasyitu an yaghtarra bihi jahilan. Aku khawatir akan tertipu manusia, orang yang bodoh karena ucapan dia, ucapan Ibnu Hazm. Fayanhamika fil mubiqat yang akhirnya dia menggampangkan dan terjerumus dalam mubiqat. Dosa-dosa yang membinasakan. Ittikalan ala annaha tukafirha. Karena menyandarkan dengan keyakinan tadi bahwa sholat-sholat tadi dihapuskan atau dosa-dosa besar tadi terhapus dengan salat, dengan ibadah, dunan nadam, dunan nadam, tanpa ada penyesalan dan taubat, tanpa ada nadam wal istighfar wa taubah. Wallaha nas'alu al-ismah wa tawfiq. Kita meminta ismah dan taufiq. Sepertinya wallahu alam Ibnu Rajab sudah mengisyaratkan bahwa yang rajih adalah pendapat yang pertama. Pendapat kedua dari Ibn Hazm langsung dibawakan bantahannya. Pendapat yang kedua dari pendapat Ibn Hazm kemudian dibantah oleh Ibn Abdul Bar dalam tanhid. Sungguhnya aku enggan untuk membantah untuk berbicara masalah ini kalau saja bukan karena ucapan orang ini. Dan aku khawatir masyarakat akan tertipu dengan ucapannya dan menggampang-gampangkan dosa besar, menganggap akan diampuni tanpa taubat, tanpa menyesalan, tanpa ila Qultu wa qad waqa mislu hadza fil kalami ta'ifatin min ahli hadis. Aku katakan, terjadi pula pembicaraan seperti ini dari sekelompok ahli hadis dalam masalah wudu dan lainnya. Wa waqa mithluhu fi kalami al Mundir. Terjadi pula ucapan sendiri itu dari ucapan al Mundir dalam masalah qiyamul lailatul qadar. Qala yurja liman qama qamaha an yaghfira lahu jami'u dhunubihi. Kata beliau, Diharapkan siapa yang menegakkan qiyamul lail maka akan terhapus dosanya seluruhnya. Saghiraha wa kabiraha. Kecilnya dan besarnya. Ini juga terjadi pada ucapan Ibn Mundir. Wa in kana muraduhum anna man ata bi faraidil Islam wa huwa musirrun 'ala al-kaba'ir taghfir lahu al-kaba'ir qat'an. Kalau saja yang dimaukan oleh mereka. Bahwa siapa yang mengerjakan kewajiban-kewajiban Islam dan dia terus-menerus Halal kabair tanfiru lahu al kabair qat'an fahada batilun qat'an maka ini adalah batil qat'an kalau saja yang dimaukan adalah siapa yang mengerjakan kewajiban-kewajiban salat puasa dan sebagainya dalam keadaan dia mengerjakan dosa besar terus-menerus terus terhapus maka ini batilun qat'an kata Ibnu Rajab. Ini pendapat yang batil. Yaulam darurah min ad-dini butlanu. Sangat jelas kebatilannya dalam agama. Waqad qad sabaqa qaulun Nabi. Karena sudah jelas ucapan Nabi SAW. Man asa'a fil islami ukhidha bil awal wal akhir. Siapa yang berbuat jelek dalam Islam, maka akan dibalas yang awal sampai yang akhirnya. Artinya, kalau dia berbuat jelek dalam Islam, berbuat dosa-dosa besar, akan dibalas. Yani ya'maluhu fil jahiliyah wal Islam. Artinya yang dulu dan sekarang akan diadab semuanya. Yang dulunya zaman jahiliyah maupun yang Islamnya. hadha adhar min an yahtaj ila bayan. Jadi terlalu jelas untuk dijelaskan. Terlalu jelas, tidak perlu penjelasan. Wa in arada hadzal qail anna man taraka al-israr ala al-kabair وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم على ما سلف منه كفرت ذنوبه كلها بذلك استدل بظاهر قوله Adapun kalau bukan itu yang dimaksud. Kalau dimaksud adalah dia berbuat dosa tapi tidak israf. Berbuat dosa besar tapi ala ghairi israf. Wa tarakal israf. Meninggalkan israf. Tapi dia mengerjakan kewajiban-kewajiban. Kemudian terhapus tanpa taubat, tanpa penyesalan dan sebagainya. Kufrat dunubuhu kulluha. Maka ini karena mereka melihat satu sisi. Dalam ayat Allah, in tajtanibul كبائر ما anhu nukaffir ankum sayyiatikum سيئاتكم وندخلكم مدخلا kalau kalian menjauhi dosa-dosa matun hauna anhu apa yang kalian sudah dilarang daripadanya sebesar-besar. Maka saya akan dihapuskan dosa-dosa kalian dan kami akan masukkan kalian ke dalam mudkhalan karima. Dalam pintu masuk yang baik. As-sayyi'at tashmulul kabair saghair di sini mencakup dosa besar dan dosa kecil. Fakama anna saghair tukaffir bis-sinabil kabair min ghairi qasdin wala Maka sebagaimana dosa-dosa kecil terhapus dengan menghindari dosa besar tanpa tujuan, tanpa niat, sekedar dia mengerjakan amal soleh terhapus sendiri dosa-dosa kecil. kali kabair, demikian pula dosa besar kata mereka. Kalau dikerjakannya tidak israf, pernah mengerjakan kemudian ditinggalkan. Wa qad yastadilu lidzalika bi anna Allah wa'ada al-mu'minina al-muttaqin bil maghfirah. Dan mereka berdalil juga bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pada orang yang beriman dan bertakwa ampunan. Akan dijanjikan oleh Allah ampunan, penghapusan kejelekan-kejelekannya semua. Wa hadza madhkurun fi ghairi mawdi'an minal Qur'an dan ini disebutkan bukan di satu tempat saja dalam Al-Qur'an. Ada banyak tempat. Wa qad hadza minal muttaqin, tetapi disebutkan orang-orang ini dengan muttaqin, orang yang takwa. Fainahu fa'alal faraid. Artinya, kenapa disebut orang takwa padahal dia memiliki dosa-dosa? Karena dia masih mengerjakan kewajiban-kewajiban. bal kabair dan menjauhi dosa-dosa besar. Wajnabul kabair la yahtaju ila niyatin wa qasad. Dan meninggalkan dosa-dosa besar tidak perlu niat khusus, nggak perlu tujuan khusus. Kalau dia berhenti dari dosanya, sudah ya cukup. Hadal qaul yumkin an yuqal bil jumlah Ucapan ini bisa dikatakan seperti itu secara globalnya. Tapi ketika kita bicara rincinya, kenapa dia berhenti? Kenapa kok nggak terus? Pasti kan dia merasa itu dosa kan? Itu cukup bagi dosa besar. Dia merasa itu dosa, dia berhenti. Menyesali perbuatannya telah lewat. Akan terhapus dari dosanya. Ini pendapat yang kedua Wasfahih qaulul jumhur. Yang benar adalah ucapan yang pertama tadi. Bahwa terhapus dosa-dosa kecil secara otomatis. dan dosa besar butuh khusus, penyesalan khusus, taubat khusus. Innal kabair la tukafar biduni taubah. Yang benar, yang sahih, pendapat jumhur, bahwa dosa-dosa besar tidak akan terhapus tanpa taubat. Karena taubat fardun ala ibad. Karena taubat itu adalah wajib bagi hamba Wa qad qala azza wa jal, sedangkan Allah azza wa jal berfirman, "Wa man lam yatub fa ulaika zalimun." Siapa yang tidak bertaubat, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Wa qad fassarat as-sahabah ka Umar wa Ali Mas'ud wa taubah bin nadam. Ditafsirkan oleh sahabat seperti Umar dan Ali dan Ibn Mas'ud ditafsirkan makna taubat. Waman lam yatub. Siapa yang tidak mau bertaubat? ya ini penyesalan. Wa minhum man fasaraha bil azm. Ada pula yang menafsirkannya dengan azam, bertekad untuk tidak mengulangi. Azam ala an la bertekad untuk tidak kembali. Jadi ada yang menafsirkan penyesalan, ada yang menafsirkan bertekad untuk tidak kembali. وقد روي ذلك مرفوعا marfu'an min فيه fihi Telah diriwayatkan secara marfu, ruwiya secara marfu dari beberapa sisi dari beliau fihi dha'fun tetapi ada kelemahan padanya. Lakin la ya'lam mukhalifun min sahabat tetapi tidak diketahui ada yang menyelisihi. Tidak diketahui ada pendapat sahabat yang menyelisihi. Wa kadzalika tabi'un, demikian pula para tabi'in. Wa man ba'dahum dan juga yang setelahnya seperti Umar bin Abdul Aziz wal Hasan al Basri mau nggak ada yang menyelidikinya artinya dua ini pendapat salaf yang namanya taubat di sini waman lam yatub faulaika humudz zalimun siapa yang tidak bertaubat maka dia orang zalim apa taubat di sini siapa yang tidak menyesali perbuatannya maka dia orang zalim yang kedua siapa yang tidak bertekad untuk tidak mengulangi khutbah dia orang tua. Berarti namanya taubat harus menyesal dan bertekad untuk tidak mengulangi. Wallahu taala a'lam bissawab. Ilahun ala kafi Barakallahu fikum. Kalau ada pertanyaan silakan. Iya, ya bisa besar pula akan diampuni kalau dengan istighfar. Enggak dianggap dosa besar. Kalau diiringi istighfar, taubat, dan tidak ada dosa kecil kalau kerjakannya terus-menerus. Kalau jangan terus-menerus, dia bukan dosa kecil lagi. Dosa besar. Karena udah israr. Orang yang israr dengan dosa kecil, dia jatuh dalam dosa besar yang bernama al-amnu min Makridlah. Merasa tenang dari azabullah. Eh, Enteng gak takut. Itu dosa besar. Bukan lagi perbuatan dohirnya. Perbuatan dohir ini perbuatan dosa kecil ya. Tapi ini perbuatan batinnya, ya apa-apa. Itu dosa besar. Nah, bisa tuh jawaban belanda. Faedah itu penting. Nah, ada yang lain? Syirik, zina, membunuh, Hah? seher, Enggak. Iya, riba. Riba. Ya, ahlu riba. Pukul wali durhaka. Iya. Enggak. Tapi ada hadis yang khusus masalah bohong. Iya. Al mukmin layak. Seorang mukmin tidak akan berdosa. Ada unsur banyak. Tapi itu sebut tujuh. Kata para ulama tujuh ini bukan batasan, bukan cuma tujuh. Masih ada lagi yang dalam ayat hadis lain ada sepuluh menghancur, muhlika, dalam hadis lain, hati-hati dengan dosa besar. Ini ini disebut lain lagi. Dan banyak pembicaraan di kalangan para ulama tentang dosa besar itu ada berapa dan apa saja. Ya. Sebagian mereka mengatakan ada 70 dan itu yang ditulis oleh beberapa ulama judulnya Al-Kabair 70 kalau yang terancam dengan adat itu kesimpulan definisi ya dari sekian banyak bukti-bukti atau dalil-dalil berarti itu satu-satu yang terancam dengan ancaman adab. Tapi kalau yang dilarang, jangan dilarang jangan tapi nggak terancam dengan adab, biasanya bukan dosa besar. Dan hukum dengan hukum had, potong tangannya, dicampur itu juga dosa besar dengan hukum had. Ciri-cirinya iya. Dihukum dengan hukum had, diancam dengan ancaman adab, atau diancam dengan kalimat laisa minna, bukan golonganku. Itu dosa besar juga. Wallahu taala ahlam bissawab. Ilahuna nakafi. Barakallahu fikum.